beriman telah diwajibkan atas kalian asyam puasa di bulan Ramadan bagi orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah Jalla ala dengan panggilan iman maka dia akan tergerak terbangun memperhatikan dan mendengar apa yang Allah Jalla ala sebutkan setelah panggilan ini Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman dan kita mengaku sebagai seorang yang beriman, maka kita mendengarkan apa yang akan Allah perintahkan, apa yang Allah larangkan, apa yang Allah larang. Allah Jalla wa'ala di dalam ayat ini memerintahkan kita untuk melakukan siam di bulan Ramadan. Maka tentu seorang yang beriman akan menyambut panggilan tadi. Penuh dengan kebahagiaan penuh dengan kecintaan penuh dengan harapan kepada Allah Jalla wa ala dan tentunya seorang mukmin dia akan mempersiapkan ibadah tersebut dengan ilmu agar dia bisa beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan baik kata para ulama al-ilmu qabla al-qawli wal-amal ilmu itu sebelum kita berbicara dan sebelum kita beramal dan majelis kita kali ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah sesungguhnya adalah majelis untuk murajaah mengingat kembali ahkamus siam hukum-hukum puasa yang ini harus kita ketahui harus kita pelajari dan harus kita ulangi sebagai bekal untuk kita melakukan ibadah yang mulia di bulan Ramadan nanti insyaallah taala. Judul di dalam pengumuman apa? Fikih puasa kontemporer itu ya. ya. ya. Hakikatnya tidak semuanya kontemporer kontemporer kejadian-kejadian yang sifatnya awasil terjadi di zaman ini yang tidak ada pada zaman Nabi Ali Tapi ada jawabannya di dalam syariat. Ada beberapa kejadian yang di zaman Nabi tidak ada. Yang tentunya memerlukan penjelasan hukum. Seperti misalnya ya, kalau dalam bidang kedokteran ada cangkok jantung ya, ada apa namanya? eh mengasih ginjal donor apa? Ginjal orang punya dua ginjal, satu ginjal dikasihkan ke saudaranya ini kan tidak ada pada zaman siapa? Nabi Ali salatu wassalam. Ya. Tetapi untuk menjawab permasalahan-permasalahan ini ada di dalam Islam jawaban-jawabannya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Karena Islam adalah agama yang sempurna. Dan akan terus relevan sesuai dengan kebutuhan manusia ila qiyamis sa'ah sampai hari kiamat nanti. Ini sesuatu yang harus kita yakini. Islam itu agama yang kamil sempurna. Telah disempurnakan oleh Allah Jalla wa ala. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam adina. Telah aku sempurnakan Islam. Telah diridhoi Islam oleh Allah Jalla wa'ala. Ada beberapa masalah-masalah yang sifatnya memang kekinian di dalam bab siam, di dalam bab puasa. Namun ini bukan menjadi inti pembahasan kita. Inti pembahasan kita sesungguhnya adalah ya, membahas tentang ahkamu siam yang di tengah-tengah pembahasan itu ya, ada beberapa masail, ada beberapa masalah-masalah yang ya, terjadi di zaman ini ya, dan tidak terjadi di zaman Nabi Ali Shallallahu Wasallam, ya. namun ada jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut. Dan tentunya ini menunjukkan sekali lagi Islam adalah agama yang menjawab semua problema yang dihadapi oleh kita semuanya. Wabillahi taufiq. Maka kita awali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah sebagaimana biasa pembahasan ahkamus siam ya. Diawali dengan ta'rif. Diawali dengan ta'rif as-siam. Ya. Asyam puasa itu fil lughah secara bahasa maknanya adalah al-imsak. Menahan diri, mengekang diri. Hadza fil lughah. Ini secara bahasa. Menahan diri dari apa saja? Mengekang diri dari apa saja? Menahan diri dari makan, ya puasa, makan Menahan diri dari minum juga demikian. Menahan diri dari bicara, mogok bicara juga secara bahasa dikatakan apa? Siam. Menahan diri tidak membicarakan kejelekan-kejelekan orang juga dikatakan apa? Puasa. Semua bentuk menahan diri ya itu secara bahasa namanya apa? Siam. Ya. Qala Abu Ubaid Qala Abu Ubaidah yuqalu likulli mumsikin an syai' min ta'amin au kalamin au an a'radin nas wa aibihim fahuwa sa'im dikatakan untuk semua orang yang menahan diri dari sesuatu apakah makan, minum, toib atau bicara atau mencari-cari kesalahan orang, aib-aib mereka Orang yang menahan diri dari ini semua secara bahasa namanya mada soim. Orang yang sedang berpuasa, seorang yang sedang mengekang diri, seorang yang sedang menahan diri. Seperti Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam surah Maryam ayat ke-26. Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam kisah yang panjang tentang Maryam ya, bagaimana kemudian Maryam ya, mengandung tanpa ada suami ya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia tanpa bapak mudah bagi Allah ya, jangankan menciptakan manusia tanpa bapak menciptakan tanpa bapak dan tanpa ibu pun bisa ala kulli syai'in qadir jadi manusia itu ada empat yang pertama yaitu yang Allah ciptakan tanpa laki-laki dan tanpa wanita yaitu Adam. Allah Jalla wa ala menciptakan manusia dari laki-laki tanpa wanita yaitu Hawa. Allah ciptakan dari tulang rusuk Adam. Kemudian Allah ciptakan manusia dari perempuan tanpa laki-laki yaitu Isa ibnu Maryam. Dan selebihnya ya kita-kita ini Allah Jalla wa ala ciptakan ada laki-laki dan perempuan dari laki-laki dan perempuan. Maryam alaihissalatu wassalam, orang yang afifah, seorang yang menjaga diri, seorang yang salihah, seorang yang terkenal sebagai orang yang menjaga diri, tiba-tiba didapatkan oleh kaumnya hamil, tiba-tiba didapatkan oleh kaumnya membawa anak, melahirkan seorang anak. Gempar. Kan demikian. Wahai Maryam, bapakmu tidak seperti ini, bapakmu orang-orang soleh, ibumu bukan seorang yang fa berbuat fahisyah. Ya. Maryam dipelihara oleh Nabi. Nabi siapa? Zakaria. Ya. Tapi kok bisa seperti ini? Tetapi Maryam sudah bernazar untuk Allah Jalla wa'ala untuk berpuasa dari bicara. Inni nazartu lirrahmani sauma. Sungguh aku bernazar untuk Allah Jalla wa'ala sauman untuk menahan diri, untuk saum, untuk berpuasa. Yakni maksudnya dari bicara. Maka saya tidak akan berbicara kepada seorang pun pada hari ini. Ketika ada orang yang berbicara, hanya menunjukkan kepada sang bayi. Ya. Ada orang yang bertanya, ada seorang yang mencela, ada seorang yang menanyakan, kok bisa punya anak? Diisyaratkan hanya kepada putranya, Isa ibnu Maryam. Di saat itu Allah Jalla wa'ala memberikan pertolongan kepada Maryam. Dan ini adalah karomah bagi Maryam. Allah Jalla wa'ala menjadikan Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang ketika itu masih bayi berbicara. Inni abdullah atani alkitab waja'alani ja'alani nabiyya wa mubarakan aina kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya Inni Abdullah Tiba-tiba bicara Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika itu Inni Abdullah Saya ini hambanya Allah Sejak kecil sudah membantah ya. Keyakinan yang akan muncul nanti Nanti di belakangan hari ada yang mengatakan Isa adalah putranya siapa? Allah Ibnullah Bahkan ada yang mengatakan Allah masih bayi sudah ada bantahan bagi mereka. Ini Abdullah, saya ini hambanya Allah, makhluknya Allah, diciptakan oleh Allah Jalla wa ala. bukan anaknya Allah, bukan Allah. Ini Abdullah. Adani Alkitab, Allah memberikan kepadaku Alkitab. Dan Allah menjadikan aku sebagai nabi. Jawaban sang bayi ketika masih dalam apa namanya timangan. Rabbil alamin, datang pertolongan Allah Jalla wa ala kepada e, Maryam alaihi salatu wassalam. Dan ini salah satu dalil adanya mada tadi karamah, karamatul aulia. Ya. Karamah para wali. Jadi wali-wali Allah Jalla wa ala orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya. Terkadang ada perkara-perkara yang luar biasa seperti ini, yang namanya karomah. Dan biasanya muncul di saat-saat sempit, di saat-saat genting, datang pertolongan Allah Jalla wa'ala. Seperti Ashabul Kahfi juga demikian. Ini juga dalil adanya karomah aulia. Di saat sempit, di saat genting, di saat mereka lari untuk menyelamatkan agama mereka, Allah Jalla wa'ala memberikan pertolongan dan ini karomah bagi mereka. Ya. Masuk ke dalam goa 309 tahun tidur, tidak makan, tidak minum. Ya. Datang pertolongan Allah Jalla wa'ala. Ada sebuah contoh lagi barangkali. Ya. Dulu ada seorang sahabat ya, yang bernama Safina bernama Safina maula Rasul alaihi salatu wassalam suatu saat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam Syarh Sunnah Safinah ini dia tersesat di tanah dan daerah Romawi terpisah dari pasukan perang ketika itu sehingga tidak bisa kembali tidak bisa ketemu pasukan perang di saat Safina sendiri di tengah padang pasir tiba-tiba didatangi oleh seekor singa aset ya, tentunya sesuatu yang sangat menakutkan tetapi singa ini bukan untuk memakan Safina. Ya. Singa ini tiba-tiba mengibas-ngibaskan ekornya. Ya. Mengajak Safina seakan-akan. Maka berjalanlah Safina di sampingnya e, singa ini diantar sampai ya, pasukan muslimin. Ya. Baik, pernah bayangkan mas diantarkan sama singa? Ya barangkali ya mungkin bisa jadi ya, kita dalam keadaan sempit antum dalam keadaan sempit ya, ya diberi oleh Allah Jalla wa'ala pertolongan ya, di luar dugaan ya. Taib kembali kepada pembahasan al muslimin rahiman rahimakumullah ini makna siam secara nada lugah secara bahasa wahwal imsak menahan diri menahan diri dari apa saja adapun secara syar'i ya, secara istilah yang dimaksud dengan asyam adalah at-ta'abbud lillah bil imsak 'anil akli wasyurbi wal jima' wasairil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams min tulu'il fajri ila ghurubi syams Yang dimaksud dengan puasa adalah at-ta'abbud lillah atau niatut ta'abbud. Seorang berniat untuk beribadah kepada Allah. At-ta'abbud lillah. Bil imsak beribadah kepada Allah dengan cara menahan diri. Mengekang diri anil akli dari makan wasyurbi dan minum wal jima' wasairil mufattirat dan semua pembatal-pembatal puasa dari kapan? Min tulu'il fajri dari terbitnya fajar sadiq yakni waktu sholat subuh ila ghurubi syams sampai tenggelamnya matahari. Ya. Wabillahi taufik. Ini pengertian puasa. Jadi puasa itu adalah at-ta'abbud lillah beribadah kepada Allah Jalla Ala ya, berniat beribadah kepada Allah Jalla Ala dengan cara al-imsak, menahan diri. Bil imsak, anil akli, dari makan, wasyurbi, dan minum. Wal jima' wasairil mufattirat, dan semua pembatal-pembatal puasa. Dia menahan diri darinya. Sejak kapan? Dari kapan dia menahan diri? Min tulu'il fajri, dari terbit waktu fajar yakni waktu salat subuh ila ghurubis syams sampai tenggelam matahari. Ini yang dimaksud dengan siam fisyar. Dan ini tidak akan berubah. Puasa ya seperti ini. Tidak ya. ada takrif zaman dulu dan takrif kontemporer itu tidak ada. Nah, ya. Puasa dari dulu, sekarang sampai yaumul kiamah ya seperti ini puasa. Ya. Seperti ini puasa. Siam adalah seorang berniat untuk beribadah kepada Allah. Dengan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Sampai waktu mana? Maghrib. ya Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dari takrif ini kita bisa mengetahui bahwasanya siam puasa itu ada tiga rukun yang harus terpenuhi agar dikatakan sebagai puasa. Rukun-rukun siam yang pertama adalah an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Yang kedua ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah adalah al-imsak, menahan diri. Yang ketiga adalah al-waqt, waktu. Waktu menahan diri. Ini rukun nada syam. Yang pertama mana? niat. Yang kedua al-imsak menahan diri. Yang ketiga mana? al-waqt waktu. Wabillahi taufiq. Kita awali dari yang pertama ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. An-niyah di puasa itu adalah ibadah mahdhah yang harus diiringi dengan niat. Kalau tidak ada niat ya, maka tidak dianggap sebagai puasa syar'i. Walaupun bentuknya adalah puasa. Seperti misalnya ikhwati rahimah rahimakumullah, seorang ya tak ada sholat isya Sesudah sholat isya misalnya capek sekali. Ngantuk, tidur. Tidur bablas. Sampai waktu subuh tidak bangun. Bablas lagi zuhur. Tidak bangun lagi. Asar tidak bangun. Tidur ya. Sampai maghrib. Istaiqadha fi waktil maghrib. Bangun di waktu maghrib. Dia makan dan minum atau tidak? Ya tidak. Mau tidur dari dari isya sampai kemudian waktu maghrib lagi namanya. Ya. Dia tidak makan, tidak minum. Bentuknya seperti orang puasa. Tetapi apakah dia memiliki niatul amal, niat untuk beramal melakukan puasa ini? Jawabannya tidak. Walaupun bentuknya dia berpuasa, namun dia tidak memiliki niat. Ya. Tidak meniatkan ibadah, maka ya dia tidak dianggap puasa. Wabillahi taufiq. Atau puasanya orang-orang yang tidak berniat puasa memang. Jadi niatnya adalah untuk mempersiapkan ya akan dioperasi oleh dokter. Ya. Nah, jadi pengobatan zaman sekarang ini ya, itu ada yang mensyaratkan untuk tidak makan, tidak minum karena besok mau dioperasi atau nanti malam mau dioperasi siangnya disuruh tidak makan tidak minum ya. tidak makan tidak minum ya. oh iya, tidak makan tidak minum surahnya bentuknya bentuk puasa namun dia tidak ada niat untuk ta'abud lillah untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala maka ini tidak dikatakan sebagai mana sebagai siap sebagai puasa syar'i dalil tentang wajibnya kita memiliki niat ini, niatul amal, niat untuk mengamalkan amalan ibadah ini adalah hadis Hafsah Umil Mukminin. Anin Nabiyyi alaihi salatu wassalam annahu qal man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Dari Ummul Mukminin Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhumah Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan man lam yubayyitis siyama qabla al fajri fala siyama lahu barang siapa yang tidak memiliki niat di waktu malam sebelum fajar untuk berpuasa apa kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam fala siyama lahu maka tidak ada puasa baginya fala siyama lahu ya wabillahi taufiq dari hadis ini, ma'asral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jelas menunjukkan bahwasanya ya, niatul amal, niat untuk mengamalkan amalan siam adalah perkara yang diharuskan. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana disebutkan dalam Majmu' Fatawa berkata Ibnu Taimiyah, "Ittafaqal ulama ala annal ibadata al-maqsudah li nafsiha kas-salati was-siyami wal-hajji" la tasihhu illa biniyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ittafaqal ulama. Para ulama bersepakat bahwasanya ibadah-ibadah al-maqsudah li nafsiha, ai li dzatiha. Yani ibadah-ibadah yang memang dimaksudkan zatnya seperti salat, zakah, wasiyam, wal ya. dan yang lainnya la tasihhu tidak akan sah illa biniyatin kecuali dengan mana niat Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ya. dan niat itu maknanya adalah al-qasdu wal iradah qasd keinginan iradah ya. ketika seorang ada bersitan dalam hatinya saya besok puasa dalam hatinya ini sudah dikatakan niat ya. Yeah. Dan niat itu letaknya di dalam hati. Niat itu fil qalb. Irada, koset. Itu di sini dalam qalb. Ya. Dan tidak dilafatkan. Ya. Jadi niat itu fil qalbi. Ya. Jadi ketika seorang terbersit besok puasa, ya berarti sudah niat. Kapan saja terbersitnya. Apakah ba'da isya, apakah ketika maghrib ini sudah malam atau jam 12 malam atau jam 2 atau waktu sahur ya. Semuanya waktu malam ini wa ingkana kolilan meskipun sedikit ya. Kapan saja di awal malam, di tengah malam atau di akhir malam jika seorang sudah memiliki apa namanya koset iradah keinginan untuk berpuasa besok berarti dia sudah masuk dalam hadis ini ya dia telah bermalam dengan niat untuk berpuasa. Ya. Dan seorang ketika bangun di waktu sahur, yeah. di waktu suhur bangun jam tiga bangun ya. Untuk menyiapkan makan, minum, bangun untuk makan, ini sudah jelas masuk ke dalam niat. Ya, ya untuk apa bangun jam empat untuk makan? Ya, untuk apa bangun jam setengah empat untuk minum? Ya. Tentu punya niat besok akan apa? Berpuasa. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah dan di dalam masalah ini, di dalam masalah e, niat, ya, para ulama membagi niat itu menjadi dua. An-niyatu nawa'an. Niat itu ada dua macam. Yang pertama adalah niatul amal niatul amal, niat untuk beramal. Dan yang kedua, niatul lahu Niatul lahu Niat untuk siapa ibadah ini? Untuk siapa amalan ini? Jadi niat itu ada dua macam. Sekali lagi, yang pertama adalah niatul amal. Niat untuk mengamalkan suatu amalan. Yang saya sebutkan tadi adalah niatul amal yang di depan tadi di malam hari terbersih besok saya mau puasa. Ini namanya niatul amal. Ya. Panjenengan tadi di rumah saya mau ke masjid mau taklim. Ini namanya niatul ada amal. Niat untuk beramal. Ya. Seorang maju ke depan ya, di waktu sholat subuh dia berarti berniat untuk sholat subuh dan menjadi imam di depan soalnya. Ya. Otomatis sudah. Seorang maju ke depan niatannya apa? Ya, jadi imam, kan demikian. Ya. Panjenengan sholat di belakang imam, niatnya apa? Makmum mesti. Ya. Ya. ya. ada panjenengan sholat di belakang, saya sholat di belakang lah, niatnya imam. Tidak ada. Nah, ya. Otomatis di belakang niatnya apa? Makmum. Ya. ya. Maju ke depan niatnya imam. Tidak ada yang maju ke depan lah, saya niatnya makmum. Tidak ada. Ya. Ini namanya niatul amal. Niatul amal. Adapun yang kedua adalah niatul ma'muli lahu. Yani untuk siapa amalan itu? Apakah untuk Allah atau untuk yang lain? Ya. Apakah ingin dipuji oleh manusia atau lillahi ta'ala? Mencari balasan Allah Jalla wa'ala. Ya. Jadi dua-duanya ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah harus ada di dalam kita beramal. Ketika kita mau sholat duhur, ada niat untuk mengamalkan sholat duhur. Kemudian yang kedua, ketika kita sholat duhur, kita niatkan untuk Allah Jalla wa'ala dan bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Dua-duanya harus ada ini. Saya berniat hari ini puasa dan juga saya berniat puasa ini untuk Allah Jalla wa'ala dan bukan untuk yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Nabi Ali Suatu mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu sah tidaknya, ya, batil atau fasidnya, ya, diterima atau tidaknya itu dengan niat. Demikian pula besar kecilnya pahala tergantung dari niat. Wa innamalikulli mri'im manawa. Ya. Dan niat yang dimaksud dua-duanya sekaligus niatul amal dan niatul ma'muli lahu. Niatul amal dan niatul ma'muli lahu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Ada satu permasalahan yang terkait dengan niat. Kita tutup pembahasan rukun yang pertama dengan pembahasan ini. Yaitu pembahasan yang masyhur di kalangan para ulama, apakah niat berpuasa itu harus setiap malam atau cukup ya niat sekali untuk satu bulan niat sekali untuk satu bulan ini khilaf di kalangan para ulama rahimahumullah khilaf yang masyhur Sebagian ulama mengatakan bahwasanya puasa itu cukup dengan satu niat diniatkan untuk satu bulan. Ya, ya selama tidak terputus puasa itu dengan safar misalnya. Ya. Nah, selama tidak terputus dengan safar ya. atau sakit yang menjadikan dia tidak berpuasa. Ini pendapat Imam Malik rahimahullah wa Ishaq ibnu Rahuyah dan yang lainnya. Ya. Taib. Jadi cukup dengan satu niat. Adapun pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwasanya ya, Puasa itu harus masing-masing puasa dengan niat sendiri-sendiri. Likulli yaumin niyah. Masing-masing hari dia berpuasa harus ada niatnya. Dan ini pendapat uh, Al-Imam Syafi'i rahimahullah wa Abu Hanifa wa Ahmad bin Hanbal fi uh, riwayah. Nah. Berdasarkan hadis yang telah kita baca itu hadis Ummul Mukminin Hafsah. Man lam yubayyitish siyama qabla fajri fala siyamalahu. Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak bermalam dengan niat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Dan karena masing-masing puasa itu sendiri-sendiri. Ya. Hari Senin puasa ya, berarti puasa Senin tersendiri. Selasa puasa Senin tersendiri. Arbi'a Rebu puasa Senin tersendiri. Ya. Ini khilaf di kalangan para ulama. Dan tentunya yang lebih berhati-hati ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah adalah seorang berusaha untuk ya memiliki niat setiap harinya dan niat itu terwujud dengan seorang apa namanya eh, sahur di antara barokah sahur adalah terwujudnya lah niat tahap niyyah wallahu taala alam bisawab kembali kepada permasalahan apa namanya arkan rukun puasa Taib. Yang pertama adalah niat. Taib. Dalam masalah niat ini tidak ada perkara yang sifatnya kontemporer itu tidak ada. Niat sejak dulu sampai sekarang sampai hari kiamat harus ada niat. Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Sanian yang kedua. Rukun yang kedua adalah al-imsak. Menahan diri. Taib. Para ulama mengatakan bahwasanya puasa adalah menahan diri dari mufattirat, dari pembatal-pembatal puasa. Nah, di sini nanti ada banyak permasalahan-permasalahan yang baru ya. yang terjadi di zaman ini nawazil atau yang dikatakan kontemporer apakah ini membatalkan puasa atau tidak membatalkan puasa ya. tetapi intinya pembatal-pembatal puasa yang kita harus menahan diri darinya itu ada dua macam yang pertama itu pembatal-pembatal yang mutafakun alaih atau mutafakun fi atau ah, muttafaqun alaih dan ada yang mukhtalafun fi pembatal-pembatal yang diperselisihkan. Ya. Adapun pembatal-pembatal yang disepakati adalah contohnya al-aklu makan ya. Kemudian asyurb minum ya. Kemudian al-jima' ini disepakati al-aklu wasyurbu wal jima' Ini pembatal-pembatal yang disepakati. Pembatal-pembatal puasa yang disepakati. Ya. Adapun pembatal-pembatal yang terjadi khilaf di kalangan para ulama seperti contohnya al-hijamah. Al-hijamah bekam ya, apakah bekam itu membatalkan puasa atau tidak ini diperselisihkan kemudian juga muntah ya, dengan sengaja ya. ini juga ada khilaf di kalangan para ulama apakah membatalkan atau tidak juga seperti al-istimna ya, mengeluarkan mani biliat dengan tangan atau yang lain wahwa muharram dan ini perkara yang haram ya. apakah membatalkan puasa atau tidak ini juga terjadi khilaf di kalangan para ulama jadi intinya pembatal-pembatal puasa ini ada yang muttafaqun alaih, ada yang disepakati dan ada yang mukhtalafun fi yang diperselisihkan. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-aqlu wa syurbu wal jima' ini perkara yang muttafaq, sudah. Ya. Sengaja muntah Ar-rajih yang rajih dalam masalahnya adalah membatalkan wallahu a'lamu bissawab. Sekali lagi ini masalah khilafiyah. Ya. Apakah menyengaja untuk muntah itu ya membatalkan puasa atau tidak? Ya. Ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan ya tidak batal. Ya. Beda ya puas eh, apa namanya mutah dengan sengaja dan tidak apa sengaja. Tidak sengaja ya contohnya orang naik mobil mumet mabuk ya kemudian mutah Ini tidak sengaja, ini tidak batal. Yang terjadi khilaf adalah ketika dia sengaja. Ya. Seperti bau-bau yang tidak enak dia sengaja namanya. Ada kotoran ayam dia bau-bau memang sengaja namanya. Wah ini Masya Allah nama. Wah enak sekali perut saya muter langsung mutah Nah, eh, sengaja dia. Eh. Atau dia memasukkan jari telunjuk ke dalam. Ya. Terkadang perlu untuk apa namanya untuk e, memasukkan. Misalnya ada seorang yang tidak sengaja makan sesuatu yang membahayakan. Ya. Harus dimutahkan. Ya. Ya. Baik, dia lupa puasa ada cairan mengandung racun misalnya. Terus langsung minum. Batal tidak ini? Tidak sengaja? Tidak batal. Tapi tahu kalau ini kemudian apa? Racun. Wah, racun nih. Di antara upaya untuk menyelamatkan dari pengaruh racun adalah memuntahkan apa? Ya, apa yang telah diminum. Nah, upaya dilakukan. Ya. Ditekan telak ya pakai sendok, pakai tangan biar muntah. Nah, apakah yang seperti ini membatalkan saum? Ya. Rajih yang rajih di sini wallahu taala a'lamu bisawab ya. Dia batal dan harus mengkodok puasanya. Wabillahi taufiq. Naam. dinukilkan oleh Ibnul Mungdir ya. ijma ya, ini penukilan ijma saja oleh Ibnul Mungdir ya. bahwasanya orang yang sengaja untuk muntah itu batal puasanya ya. Taib sebagaimana dinukilkan juga oleh Ibnu Qudamah ya. walaupun di sini penukilan ijma fihi nazar karena memang ada khilaf di kalangan para ulama ada khilaf di kalangan para ulama nah kemudian Al-hijamah. Al-hijamah. Ya. Apakah hijamah itu membatalkan puasa atau tidak? Bekam. Ya. Taib. Ini juga khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan batal, ya. ada yang mengatakan tidak batal. Warrajih wallahu a'lam bisawab dalam masalah ini tidak batalnya orang yang ya apa? berhijama Tetapi ya, mimbabil ihtiyat untuk kehati-hatian seorang ya tidak berhijama di waktu apa? siam. Karena mungkin akan menjadikan dia lemah, ya, lemas sehingga ya, mengharuskan dia untuk berbuka. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ma'asyiral muslimin ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Nah, di dalam masalah ini, di dalam membatal-membatal puasa, ada perkara-perkara yang sifatnya kekinian ya. yang dibahas oleh para ulama. Ya. Ya. Seperti contohnya ya. beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan, apakah seorang yang dipasang infus ya. itu membatalkan puasanya atau tidak? Ya. Kalau kita lihat hakikat infus, nah. nah, ulama sekarang melihat ini dulu zaman Rasul tidak ada. Dan ini sesuatu yang ya, ta'umu bihil balwa, yani semua rumah sakit rumah sakit orang sakit ya pasang apa? Infus. Dikasih infus, infus, infus. Ya. Orang yang semaput, ya, pingsan, dibawa ke rumah sakit lemes, dikasih infus, tahu-tahu, ya bisa sadar lagi, bisa kuat lagi. Nah, Nah, kalau dilihat dari sisi masuknya nutrisi, maka masuknya bukan melalui apa? Mulut. Ya. Kerongkongan kan tidak. Ya ini tidak bisa dikatakan dia minum, dia makan. Kalau dari sisi masuknya ke mulut. Tetapi kemudian ya, para ulama mengatakan bahwasanya ini membatalkan puasa. Ya. siam membatalkan puasa. Ya, karena walaupun tidak masuk ke dalam mulut melalui mulut, tetapi sesungguhnya infus ini qama maqamat ta'am wasyarab. Kedudukannya ya menggantikan posisi makan dan apa? minum. Fi ma'nal akli wasyurbi. Orang seminggu, dua minggu, satu bulan dengan infus saja ya, bisa biidnillahi azza jal. Karena yang dimasukkan itu adalah apa? Nutrisi. Dan akhirnya juga akan keluar dalam bentuk kencing, dalam bentuk ya, kotoran ini. Ya, kencing itu. Wabilahi taufiq. Nah, ini diantara perkara-perkara yang jadid, yang baru. Ya. Kemudian juga ada pertanyaan barangkali terkait dengan yang semisal dengan itu, suntikan. Nah, ini juga pertanyaan, ini membatalkan atau tidak? Ya. ya. Pengobatan dengan disuntik, ya, dimasukkan obat. Ya. Yang ini di zaman Nabi Ali salatu wasallam tidak ada. Ya. Ketika berbicara tentang menyuntik obat, ya, apakah membatalkan atau tidak? Ya, maka para ulama mengatakan tidak membatalkan. Jika ini suntikan-suntikan obat karena kedudukannya tidak sama dengan tadi tidak sama dengan makanan dan minuman. Ya. Disuntik ya. obat panas, obat demam dan yang semisalnya. Ya. Wabillahi taufiq. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Di zaman sekarang ini ada bentuk-bentuk pengobatan atau pendeteksian penyakit dengan cara memasukkan alat ke dalam mulut. Ya. Seperti ingin melihat bagaimana posisi dalam tubuh. Ya. Dikasih semacam kayak selang masuk, ya. ada kameranya masuk ke dalam. Ya. Ya. Ini membatalkan atau tidak? Ya. Membatalkan apa? Ya. Puasa atau tidak? Ya. Masuk ke situ. Wabillahi taufiq. Maka wallahu taala alam bisawab ini tidak membatalkan apa? puasa. Wallahu taala alam bisawab. Ini contoh beberapa masail, beberapa masalah-masalah yang apa namanya? ada pada zaman ini ya. ya. termasuk juga beberapa penggunaan obat yang dihisap melalui hidung ya. atau eh, taib orang yang terkena paru-paru ya terkena penyakit paru-paru atau asma ya. tapi eh, dia menggunakan obat yang dihisap ya, melalui hidungnya dan dan alat yang dihisap ini mengandung tadi ada obat ya ada ada apa namanya eh, susunan-susunan yang lain di situ ini juga dipertanyakan apakah membatalkan ya, siam atau tidak membatalkan siam Ya, batalkan puasa atau tidak membatalkan puasa. Maka jawabannya Allah taala alam wisab ini juga tidak membatalkan puasa. Ya. Tidak membatalkan puasa. Ya. Karena sekali lagi dia bukan makanan. Ya. Dia bukan makanan dan maksudnya ke dalam apa? Paru-paru. Wallahu taala alam wisab. Kembali kepada pembahasan bahwasanya yang namanya puasa ada rukun yang kedua ini, yaitu apa? Al-imsak. Menahan diri. Al-imsak anil akli wa syurbi ya, wal jima wa wasairil mufattirat. Menahan diri dari makan, minum, al jima dan pembatal-pembatal yang lain dan pembatal-pembatal yang lain. Termasuk juga permasalahan-permasalahan tadi yang di zaman Nabi Ali Shallallahu Wasallam tidak ada Kemudian para ulama melihat menilai bahwasanya kedudukannya ini sama ya, seperti makan dan minum, maka dikatakan oleh para ulama membatalkan siam wallahu taala a'lamu bissawab. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. terkait dengan <clears throat> pembatal-pembatal puasa ini makan minum ya kemudian aljima ya, dan pembatal yang lain ketika seorang melakukannya nasian karena apa lupa atau ghairu amdin atau tidak sengaja. Nasian, lupa atau ghairu amdin atau tidak sengaja. Ya. Maka ini tidak membatalkan. Ya. Tidak membatalkan. Ya. Ini kadang muncul e, banyak pertanyaan. Ya. Ya. Taib. Orang wudhu, taib, kumur-kumur atau tidak? Hah? kumur-kumur tetap. Menghirup air atau tidak? Menghirup air dengan dalil sabda Nabi alaihi salatu wasallam wa baligh fil istinshaq illa an takuna shaiman. Wa baligh fil istinshaq illa an takuna shaiman. Dan hendaknya kalian ya yubaligh menghirup dengan sangat istinshaq menghirup air ketika berwudu illa antakuna shaiman kecuali kalau kalian dalam keadaan apa puasa. dan menghirupnya biasa tidak yubalir. Demikian juga yubabmit, magmabah, berkumur juga demikian. Tetap dilakukan walaupun puasa karena ini termasuk rukun. Dari rukun wudhu. Bagian dari ghuslul wajah. Bagian dari mencuci apa? Wajah. Permasalahannya, masyarul terkadang seorang ya berkumur tidak sengaja masuk air. Ya. Baik. Lagi kumur-kumur, ya. dipukul temennya dari belakang. Buak, nah. langsung gelap. Nah. Ya. Satu teguk ya, memang hilang hausnya. Ya. Tapi muncul masalah, batal apa enggak ini? Nah, ya, ya. Ya. Batal atau enggak? Masuk air ke dalam mulutnya di amdin tanpa sengaja. Ya. Baik, atau lagi naik motor ya, sambil mangap seperti ini ya. lalat masuk bleng masuk ini lalat no, ya. ya. masuk makan lalat ya, kan. ya, ya. masuk ya makan juga seperti ini tapi apakah ini ya sengaja atau tidak tidak ada orang sengaja makan lalat kan tidak ada ya tidak sengaja dia tidak lupa kalau dia sedang puasa, tidak lupa. Dia ingat betul dia puasa. Maka dia hati-hati ketika berkumur. Ya. Dan masuknya air yang sedikit, yang namanya orang berkumur-kumur, ada asar air masuk. Ya. Ini tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa. Baik. Baik. Dan tidak sengaja dia memang memasukkan itu. Ingat betul dia puasa, tetapi tidak sengaja memasukkan air ke dalam perutnya, dalam mulutnya, ya menelan tadi namanya ya, ke dalam mulutnya. Ya. Wabillahi taufiq. Yang seperti ini tidak membatalkan siam. Nah, tidak membatalkan siam. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang dia makan, minum ya dengan sengaja, sengaja dia makan, sengaja dia minum. Ini bedanya antara sengaja dan tidak sengaja. Dia sengaja makan, sengaja minum, tetapi nasian, tapi dia lupa. Dia sedang berpuasa. Ya. Dia lupa sedang berpuasa. Nah, ini juga tidak apa? Tidak fatal. Nah, ya, mungkin diantara kita sudah apa namanya pernah ya mengalami. Apalagi awal-awal apa? Ramadan. Ya, tidak biasa puasa, kemudian tahu-tahu Ramadan ya, berpuasa. Ya. Taib lupa lupa dia dalam keadaan berpuasa. Taib. Ya. Yang seperti ini ma'asyiral ikhwah rahimanur rahimakumullah tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa ya meskipun dia sengaja makan, sengaja minum tetapi nasian dalam keadaan dia apa namanya lupa ya. Dalam keadaan dia lupa ya. sedang berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh al Imam Al Bukhari rahimahullah wal Imam Muslim. Bismillah. Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba fal yutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu Barang siapa yang lupa dia sedang berpuasa Fa akala kemudian dia makan syariba, au syariba kemudian dia minum fal yutimma saumahu demikian kata Nabi alaihi salatu wassalam fal yutimma saumahu hendaknya dia menyempurnakan puasanya lanjutkan puasanya Jangan bingung, jangan bimbang. Air yang tadi masuk tidak sengaja labas. Tidak membatalkan. Wa inna fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Karena sesungguhnya Allah Jalla wa ala ya, memberikan dia makan dan juga memberikan dia minum. Ya. Baik. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Ada satu masalah yang juga disebutkan oleh para ulama makan, minum ya. Ini membatalkan atau tidak membatalkan jika dilakukan satu karena apa? lupa atau karena tidak apa? sengaja. Ada satu masalah yang juga dibahas oleh para ulama ya. Ya. Yaitu seorang yang makan dan minum mm, dalam keadaan menyangka waktu sudah tenggelam matahari. Waktu sudah tenggelam matahari. Ya. Wabillahi taufik. Mungkin di padang pasir ya. ya. Tidak ada apa namanya eh, apa-apa eh, yang bisa dia gunakan untuk apa namanya eh, me melihat buka atau waktu maghrib ya, kecuali betul-betul hanya melihat apa ya, ya. Ma eh, matahari yang tidak mungkin terlihat karena awan misalnya ya, ya. wah ini sudah gelap ini ya. dan mau sudah gelap Akhirnya dia makan. Ya. Dia sudah berusaha untuk mendekati insya Allah ini sudah masuk. Ya. Dia makan kemudian tiba-tiba begitu makan langsung terang, masih tersisa matahari. Ya. Belum apa? Belum tenggelam. Nah, dalam masalah ini ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Nah, ahlul ilm ya. Taib ada dua madhab dua pendapat. Pendapat yang pertama ma'asyiral muslimin adalah madhabnya jumhur ulama. Di antara mereka adalah al-aimatul arba'ah, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Ya, berpendapat bahwasanya orang ini alaihil qadha. Tetap atasnya qadha. Tetap atasnya qadha. Ya. Nah. Yani aimatul arba'ah. Pendapat yang kedua, la alaih. Tidak ada qadha atas mereka. Dia sudah berusaha untuk mengetahui dan memperkirakan ya, waktu tenggelam matahari misalnya, sudah gelap dan insya Allah ini sudah masuk, dia makan, dia minum, berbuka puasa, tapi begitu selesai buka, tiba-tiba terang masih tersisa sedikit. Atau mungkin masih tampak matahari itu. Ya. Pendapat yang kedua, la qadha'a alaihi. Tidak ada qadha atasnya. Tidak ada qadha atasnya. Dan ini adalah madhabnya Ishaq bin Rahuyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Dan e, taib dinisbatkan kepada jumhur as-salaf, jumhur as-salaf. Nah. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, dipilih oleh eh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan pendapat yang kedua ini wallahu alam bisawab adalah pendapat yang rojih insyaallah taala. Ya. Pendapat yang rojih insyaallah taala ya. Karena posisi orang ini adalah jahil dan orang yang jahil makdur. Orang yang jahil makdur dia sudah berusaha semaksimal semaksimal mungkin. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Jadi betul-betul dia telah berusaha dan dia menyangka betul ghalabatul dzan ghalabatul dhan bahwasanya memang sudah tenggelam matahari. Ya, wallahu taala alam bissawab. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk pembatal puasa yang juga disepakati sebenarnya. Ya. Belum kita sebutkan tadi adalah al-haidhu wan nifas. Ini jelas disepakati. Ya. Al-haidhu wan nifas. Ya. Berpuasa ya sudah hampir jam 6 jam 5 haid batal puasanya yajibu alaihal hal qadha wajib atas wanita ini qadha ini sepakat membatalkan puasa tetapi itu bukan perbuatan dirinya kan demikian beda dengan tadi ya makan minum ini perbuatan manusia ya, makan minum ya. kalau ini hayub nifas sesuatu yang di luar eh, apa namanya kemampuan kita Taib. Masih umur 7 bulan tidak ada menyangka mau lahir. Tiba-tiba jam 4 terasa langsung lahir. Nah, nifas. Nah, batal puasanya? Batal. Iya, batal puasanya. Taib. Dan di dalam masalah ini ikhwati fillah rahiman rahimakumullah ada permasalahan yang juga termasuk permasalahan yang Taib. Di dalam pembahasan ini, ya, al hayub wan nifas, ya, atau dalam permasalahan hayub, ada permasalahan yang, ya, juga ditanyakan oleh banyak ya, kalangan terkait dengan penggunaan pil atau obat untuk apa namanya e, menahan dari hayub dan apa dan dari hayub tentunya oh, nifas tidak bisa ditahan ya, ya. Ya, lahir ya lahir ya nifas ya. baik dari hayub ada wanita yang ingin e, puasanya sempurna ya dan tidak ada utang puasa ya. dan dia menggunakan hubub maniul haid obat untuk apa namanya untuk menahan haid agar tidak keluar sehingga sempurna. Baik. Ya. Bismillah. Apakah yang seperti ini diperbolehkan? Ya. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah di dalam pembahasan ini nah, ya. Eh, dijawab oleh para ulama. Nah, ya. Ya. Masuk juga pembahasan haji dan umroh. Nah, ya. Kalau zaman dulu orang haji ya sudah, tidak nah. ada kepikiran untuk menahan apa, Seperti yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha ketika haji bersama dengan Nabi Ali sallallahu Wassalam, ya, di haji wada, Aisyah radhiyallahu taala anha ya, berangkat ke Mekah dengan niat untuk umroh. Niatnya umroh. Artinya sampai di Mekah seharusnya tawaf, setelah tawaf kemudian sa'i, tahlul, sudah selesai. Tetapi ketika sampai di Mekah, ya, tiba-tiba ya, Aisyah menangis, ditanya oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Engkau haid? Ya, kata Aisyah, iya saya haid. Ya sudah haid tidak boleh apa tawaf. Ya. if ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait. Lakukanlah semua yang dilakukan oleh para jamaah haji ghaira alla tatufi hanya saja tidak boleh engkau tawaf. Ketika dalam keadaan apa? Haid. Menangis Aisyah ketika haid. Ya. Akhirnya diperintahkan oleh Nabi untuk merubah niat dari niat umroh menjadi niat haji kiron, haji kiron. Melanjutkan ibadah berikutnya pada tanggal 8 ya, Yaum Tarwiyah. Ya. Asyahid ya. di zaman Nabi Ali Sulatul Wasallam tidak ada obat untuk apa namanya menahan ya, haid ini. Kemudian ada di zaman ini obat obat tersebut. Apakah boleh bagi seorang untuk me Eh, meminum obat tadi. Wabillahi itu nah, seandainya dengan meminum obat ini nah, tidak menimbulkan malborot ya, atas wanita ya. eh, maka tidak mengapa Insya insyaallah taala untuk digunakannya, digunakan oleh dia. Ya. Dan secara lahiriah dia dalam keadaan tidak haid. Tidak haid. Bersih, tidak ada darah haid. Maka puasanya sah saumnya juga apa? Sah. Walaupun di hari-hari dia biasa haid tapi tidak haid. Ya. Wallahu taala alamu bisawab. Nah, ya. Sebagian ulama mengatakan jangan memakai, biarkan terjadi apa yang terjadi. Itu sesuatu yang sudah apa namanya? Eh, Allah Subhanahu wa taala takdirkan atas kaum wanita dan tidaklah Allah tetapkan adanya haid kecuali untuk hikmah yang sangat besar. Ya. Kalau ditahan ini akan menimbulkan madharat. Nah. Tetapi wallahu alam bishawab, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Ya, penggunaan pil ini diperbolehkan insyaallah taala selama tidak memadaratkan. Ya. Sehingga kalau dia tidak mengeluarkan haid ya sudah, dia boleh tawaf, boleh melanjutkan e, ibadah haji ya, dan umrohnya, ya, tawafnya maksudnya. Kemudian juga ketika dia berpuasa, tetap dia berpuasa karena tidak ada haid. Ya. Wallahu taala alam Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antara pembatal-pembatal puasa, ya, kita masih dalam pembahasan ini adalah ar-riddah anil Islam wal billah, murtad dari Islam. Allah Jalla wa'ala berfirman, La Lain asyrokta layahbatanna amaluk. Ya. Ketika seorang itu terjatuh kepada kekufuran, riddah, maka batallah puasanya. Ini diantara pembatal-pembatal puasa, ya. Wabilahi taufik. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan jima? Jika seorang lupa, Kadhalik demikian juga. tidak nasya annahu som Jika dia lupa dia dalam keadaan berpuasa, ya. Kemudian melakukan ini juga tidak apa? membatalkan. Ya, jika dia lupa. Ya. itu fitnah. Ini pembahasan ringkas terkait dengan rukun yang kedua yaitu al-imsak. Al-imsak anil akli wasyurbi wal jima' wasairil mufattirat. Masuk kepada rukun yang ke berapa? Tiga. Masuk pada rukun yang ketiga. Wahwa al-waqt. Waktu. Bismillah. waktu imsak, waktu menahan diri. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Waktu menahan diri dari makan, dari minum, ya. adalah dari tulu'il fajri dari terbitnya fajar sadiq yaitu waktu subuh ila ghurubi syams sampai tenggelamnya matahari. Sampai tenggelamnya matahari. Dalilnya adalah firman Allah Jalla wa ala wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr. Allah Jalla wa ala berfirman dalam ayat ini, ya. Surat Al-Baqarah ayat 187. Wakulu wasrobu makanlah kalian wasrobu dan minumlah kalian makan minumlah kalian di waktu malam hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad sampai jelas bisa dibedakan antara benang putih dengan benang hitam tali putih dengan tali hitam yakni minal fajr ya. Allah mengatakan minal khaitil aswadi minal fajr yakni waktu apa subuh jadi boleh silahkan makan minum makan minum makan minum ya. termasuk juga ya, mendatangi keluarganya ya. sampai kapan sampai terbit fajar fajar sodik yakni waktu sholat subuh kalau datang waktu sholat subuh berhenti sudah sudah masuk waktu mana? El imsak Waktu imsak, yakni waktu menahan diri. Waktu imsak sesungguhnya adalah waktu sholat apa? Subuh. Ada waktu imsak. Ya. Wabillahi taufiq. Sampai kapan? Thumma musyam kemudian sempurnakan, sempurnakanlah puasa sampai apa? Lail. Al-lail yakni masuk waktu sholat mana? Maghrib. Ini waktu orang menahan diri. Di sini ma'asirul ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Nah. walaupun seorang mungkin menahan diri lebih lama tetapi menahan dirinya bukan waktu yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala tidak dikatakan sebagai puasa yang syar'i. Menahan diri dari jam 9 pagi tidak makan ya. sampai ya. jam 9 pagi lagi berapa jam 24 jam puasa dia ya. menahan makan minum tapi waktunya bukan waktunya falaisa bisaum maka bukan puasa ya. ya ini kayak puasanya anak-anak ya nah ya. jam 7 apa sahur ya kan latihan namanya ya kan Nanti jam 3 buka namanya. Lanjutkan lagi puasa sampai apa? Maghrib. Di waktunya adalah ini. Min tulu il fajri dari waktu sholat fajar ila guru bisyams sampai tenggelam matahari. Di sini ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah ada permasalahan yang mungkin sering ditanyakan yaitu terkait dengan apa yang disebut sekarang dengan sebutan waktu apa? Imsak. Sekali lagi saya sebutkan tadi. Waktu imsak yang hakiki adalah duhul. Masuknya waktu subuh. Ini waktu imsak. Jadi selama belum masuk subuh. Ini nas ayat firman Allah yang mengatakan. Ya. Minal fajr. Fajr yang dimaksud adalah fajar. Sodik. Subuh. Sepakat para ulama. Ya. Adapun waktu yang sekarang dikatakan oleh banyak di antara manusia dan ada jadwal-jadwal itu tertulis waktu imsak, imsak yang biasanya berapa menit itu nanti? Antum berapa? 10 menit ya? ya kurang lebih 10 menit. Ya, kurang lebih 10 menit. Ya, diberi waktu 10 menit. Ya. Itu semua orang sepakat waktu itu belum masuk waktu sholat subuh. Kalau ada orang sholat di waktu itu sah atau tidak sholatnya? tidak belum masuk waktu sholat subuh. Tidak saya sholat subuh sekarang. Tidak bisa, tidak sah sholatnya. Karena itu belum masuk waktu sholat subuh. Dan di situ masih waktu untuk kita boleh makan, waktu masih kita boleh untuk minum. Ya. Jadi jangan kemudian ragu-ragu orang tidur, bangun-bangun tahu-tahu imsak. Waduh, imsak wis nah ora iso mangan, ngombe. Masih bisa satu piring. Ya. Ya. Mesti satu piring. Masih bisa satu gelas ini, subhanallah namanya. Ya. Masih bisa korma sepuluh. Ya. Sepuluh korma sudah. Ya. Tiga korma saja sudah luar biasa. Ya. Ya. Barokah. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Ya. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Coba kita lihat. Ya. Ketika ya seorang tidak berpegang dengan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ya. dan ini termasuk bentuk hulu termasuk bentuk hulu kehati-hatian tapi berlebih ya. Ya. kalau mau hati-hati sekali ya sudah setengah jam sebelum apa nah, ya. sekalian aja setengah jam sebelum namanya sama saja 10 menit 15 menit setengah jam sama saja bentuk kehati-hatian tapi kehati-hatian yang seperti ini hulu dan Nabi alaihi salatu wasallam telah melarang kita untuk kehulu melampaui batas. Batasan yang telah ditetapkan syariat kita pegang baik-baik. Tidak boleh kita mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sebagaimana tidak boleh kita menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Allah masih menghalalkan untuk kita makan dan minum di waktu yang dikatakan oleh manusia sebagai waktu imsak. Allah masih menghalalkan. Kemudian kita mengharamkan. Tidak bisa. Tidak boleh. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam ya, melarang kita untuk terjatuh kepada sikap atau perbuatan ini. Gulu. Secara umum dalam bab apa saja. Dalam bab akidah, dalam bab ibadah, dalam bab muamalah. gulu tidak diperbolehkan. Bahkan gulu melampaui batas adalah sebab ya, kebinasaan umat sebelum kita. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam berada di jumroh, akan melempar jumroh pada ibadah haji, beliau mengambil beberapa kerikil, tujuh butir kerikil, nanti ambilkan oleh sahabat, beliau pegang dengan tangan beliau. Beliau pegang dengan tangan beliau, beliau bolak-balikkan tujuh kerikil itu. Seraya beliau mengatakan, Amsalah hadza farmu dengan kerikil-kerikil sebesar ini, kerikil yang kecil, hmm. seruas jari ini lebih, ya. atau kotoran kambing lebih besar lagi sedikit. Amsalah farmu. Dengan batu-batu kerikil seukuran inilah hendaknya kalian melempar jumroh. Wa iyyakum wal gulu Dan hati-hati kalian dari gulu melampaui batas Hati-hati kalian dari mana? al-ghulu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Karena sungguh telah membinasakan orang-orang sebelum kalian al-ghulu. Ghulu. Telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ahlul kitab ghalau fi Isa wa ghalau fi Uzair melampaui batas kepada Isa sampai mengatakan Isa ibnullah anaknya Allah. Ada yang mengatakan Isa huwa Allah. Isa adalah Allah, melampaui batas. Ada yang mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah ibnullah, hulu di dalam akidah. Termasuk juga hulu dalam ibadah. Ya. Ada orang-orang yang memakai batu-batu yang besar untuk melempar jumrah. Dan yang seperti ini diharamkan. Namun ketika kemudian seorang memaksakan dirinya untuk melampaui batas, akibatnya tidak baik. Misal contohnya ini. Orang menetapkan waktu 10 menit sebelum ada sebelum waktu subuh. Ya. Banyak kejadian begitu imsak langsung azan. Wah, imsak azan sisan, azan. Padahal belum masuk waktu sholat subuh. Satu, bukan waktunya azan. Yakni yang dimaksudkan dengan azan yang kedua dia maksudnya, bukan waktunya. Yang kedua, bisa berakibat orang yang di rumah menyangka memang sudah masuk waktu sholat apa? Subuh sholat, ibu-ibu yang di rumah sholat, padahal belum waktunya. Ya. Akibat yang ketiga, ya orang-orang yang seharusnya bisa melaksanakan ibadah mada, sholat witir, waduh, sudah masuk sholat subuh, padahal belum, tidak jadi witir. Orang-orang yang seharusnya dia bisa makan, minum, sahur. Ya. Untuk mendapatkan barokah dari Allah Jalla wa'ala. Karena Nabi mengatakan tasaharu. Sahurlah kalian. Makanlah sahur, minumlah sahur. Fa'inna fis sahuri barokah. Karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Tidak jadi. Ya. Belum lagi menimbulkan apa namanya? Ya. ya. Perkelahian keributan bahkan di rumah ada yang eh, apa namanya ya, eh, dia tahu ini belum masuk waktu subuh maka dia minum dimarahi sama apa ya. bagaimana kamu makan minum imsak si, mangan si ngombe namanya ya, akhirnya kan ribut akibatnya tidak baik ya. taufik maka kita ingatkan masyarakat muslimin semua insya Allah sepakat bahwasanya waktu imsak itu belum masuk waktu sholat apa? Subuh. Dan kaum muslimin faham itu, tahu sebenarnya, tapi perlu diingatkan. Ketika kebanyakan kaum muslimin ketika sahur kadang nyetel apa namanya RRI ya. ya, imsak habis itu tidak langsung adzan, jadi bacaan Quran dulu 10 menit kurang lebih baru masuk waktu sholat subuh. Ya, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Di sini kita cukupkan insyaallah taala pembahasan tentang mada arkanu asyam. Kembali kepada pengertian siam untuk kita mengingat pembahasan kita. Para ulama mengatakan ketika membahas ma huwa saum, apa itu puasa? Ya, para ulama mengatakan asyamu puasa itu adalah ya <clears throat> al-imsak atau at-ta'abbud lillah ya beribadah kepada Allah Jalla wa Ala at-ta'abbud lillah bil imsak dengan menahan diri bil imsak anil mufattirat dari pembatal-pembatal puasa minal akli wa syurbi wal jima' ya. dari kapan min tulu'il fajri dari terbitnya fajar ila ghurubi syams sampai tenggelamnya matahari. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Ini terkait dengan waktu menahan diri dalam sehari-hari. Ya. ya. Taib. E, masuk pada pembahasan berikutnya. Ini sebenarnya masih masuk pada pembahasan waktu. Ya. Yaitu waktu bulannya. Ya. Kalau tadi waktu setiap harinya. Adapun waktu kita berpuasa adalah syahrul mada Ramadan. Syahrul Ramadan. Allah Jalla wa'ala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan siam, Syahrul siam. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra" Mada? Fal yasumhu. Barang siapa yang ya, mendapatkan bulan itu, yakni bulan Ramadan, fal yasumhu hendaknya dia berpuasa. Ya. Nah. dan tidak sah orang berpuasa selain di bulan Ramadan dengan niat puasa Ramadan, yani puasa yang termasuk dari rukun apa? Islam. Nah. Ya. Saya ingin berpuasa saja nanti di bulan Syawal namanya. Ya. Baik. Tidak bisa, harus di bulan Ramadan. Kecuali orang-orang yang punya udur. Ya. Min marob berupa sakit atau safar atau safar atau hayub atau nifas atau yang lain dari udur-udur syar'i, maka boleh bagi dia untuk meninggalkan atau tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya. Kemudian mengganti di bulan waktu yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Hendaknya dia menggantinya di hari-hari yang lain di hari-hari dalam satu tahun. Ya. Yeah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Baik. Sekarang kita masuk terkait dengan pembahasan bulan Ramadan ini tentang waktu bulan Ramadan. Ya. Pembahasan yang sering kita dengar ya. ya. tentang penetapan bulan Ramadan. Ya. Penetapan bulan Ramadan. Kita berpuasa di bulan Ramadan ya, dan menetapkan tanggal 1 Ramadan itu birru'yah dengan ru'yatul hilal dengan ru'yatul hilal walaysa bil hisab dan bukan dengan hisab tetapi ru'yatil hilal nah Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini untuk menetapkan tanggal 1 Ramadan. Kadzalika demikian juga untuk menetapkan satu Syawal, khurujur Ramadan, masuknya kita ke dalam bulan mana? Syawal juga dengan ru'yah. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena Nabi alaihi wasallam memerintahkan kita demikian. Ya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah wal Imam Muslim an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqdurulah Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam sebagaimana didengar oleh sahabat Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Idza ra'aitumuhu jika kalian melihat hilal Ramadan fasumu maka berpuasalah dengan melihat hilal ra'aitumuhu hilal di bulan Ramadan dan namanya ru'yah adalah ru'yatul basar, ru'yah basariyah. Ya. Wa idza ra'aitumuhu dan jika kalian melihat hilal bulan Syawal dan ru'yah yang dimaksud adalah ru'yah mada? Basariyah. Ini yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu Kalau kalian melihat hilal, puasalah Ramadan. Kalau kalian melihat hilal Syawal, sudah selesai bulan Ramadan, masuk Syawal. Fa in humma alaikum seandainya tertutup atas kalian, kalian tidak bisa melihat hilal. <clears throat> Karena sebab hujan, debu, mendung, ya. Fa in humma alaikum faqdurulah. Faqdurulah. Nah, ini kalimat faqdurulah. Apa makna faqdurulah? Makna faqdurulahu diterangkan dalam riwayat yang lain yaitu menyempurnakan bulan Sya'ban dari 29 menjadi berapa? 30. Yang disebut dengan ikmal. fakdurulah dalam riwayat Bukhari rahimahullah faakmilul iddata salasin. Maka sempurnakanlah ya, jumlah bulan itu 30. Mungkin ada yang tanya bulan yang mana ini? ya Sya'ban diterangkan lagi dalam riwayat yang lain dalam hadis Abu Hurairah fa'akmilu iddatas Sya'ban salasin tegas di sini Nabi mengatakan fa'akmilu iddatas Sya'ban salasin sempurnakanlah jumlah bulan Sya'ban menjadi 30 dalam riwayat yang lain fa'in ughmiya alaikum faqduru lahu salasin ya, jika tertutup terhalangi atas kalian melihat hilal, maka ya sempurnakanlah, hitunglah bulan Sya'ban itu 30. Maka ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah dari hadis ini ru'yatul hilal afan ditetapkannya bulan Ramadan itu dengan dua hal. Yang pertama ru'yatil hilal dengan dilihatnya hilal. Dan yang kedua bil ikmal ikmalu iddati sya'ban salasin karena tidak bisa melihat hilal, maka disempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Sekali lagi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hadhihi aqwalun nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga dari hadis ini ya, merupakan ijma kesepakatan para sahabat bahwasanya untuk menetapkan satu Ramadan, satu Syawal adalah birru'yah walaysa bil hisab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa menukilkan demikianlah ijma' para sahabat, ijma'us sahabat. Para sahabat bersepakat bahwasanya untuk menetapkan satu Ramadan adalah dengan ru'yah, ru'yatul hilal kalau tidak bisa dilihat hilal, maka menyempurnakan bulan Sya'ban salasin. Ya. ya, salasin. Ya. Jelas di sini, ikhwan. Ya. Kalau tidak kelihatan, sudah sempurnakan bulan Sya'ban. Salasin. Ya. Wabillahi Bukan dengan hisap. Kalau dikembalikan kepada hisap, manusia juga akan terus berselisih Pertama tidak ada pada zaman Nabi alaihi wasallam penggunaan hisab. Yang kedua, ya, seorang yang dikatakan ahli hisab pun berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ada yang mengatakan kalau sekian derajat dianggap sudah kelihatan, kalau sekian derajat tidak di ini beda pendapat antara satu orang dengan orang yang lain. Nah terus kita milih yang mana? Dari ahli hisab, ahli hisab yang beda-beda ini. Ya. Baik. Hisab itu dipakai hanya untuk membantu saja, tetapi menjadi fonis akhir adalah dengan ru'ya. Kalau tidak kelihatan sudah. Sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal. Ya. Wa aftiru li ru'yatihi. Dan berbukalah kalian juga karena melihat hilal. Ya. Wabillahi taufiq. Dari sini ada pembahasan juga, ya. ada pembahasan di kalangan para ulama, ya. ya. Taib tentang apa yang disebut dengan puasa pada hari syak, saum yaumushak, syak. Puasa pada hari yang dikatakan hari yang ragu-ragu. Ya. adalah tanggal 30 Syakban itu. 30 ya. Syakban. Rukyah hilal tidak kelihatan. Berarti disempurnakan ikmal hari ini tanggal 30. Tapi kemudian ada yang aduh ini jangan-jangan satu Ramadan ini namanya. Ya. Baik. Puasalah saya. Ihtiyatan. Hati-hati, jangan-jangan sekarang bulan apa? Ramadan. Tanggal 30 inilah yaumus syak Ada pertanyaan, bolehkah kita berpuasa pada hari itu dengan maksud untuk tadi kehati-hatian? Maka jawaban untuk ini maasirul muslimin rahimani wa rahimakumullah ya, telah disebutkan di dalam hadis Nabi Ali salatu wassalam ya. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadhana bisaumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La taqaddamu, jangan kalian dahului Ramadan puasa Ramadan bisaumi yaumin dengan puasa sehari sebelumnya wala yaumain atau dua hari sebelumnya ya. dengan maksud tadi tidak boleh berpuasa sehari sebelumnya atau dua hari sebelumnya tidak boleh demikian Nabi mengatakan la taqaddamu Ramadan bisaumi yaumin wala yaumain Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Nah, sekarang tanggal 30 puasa. Sekarang tanggal 29, 29 30 saya puasa. Tidak boleh. Dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wal aslu dan pada asalnya larangan itu adalah tahrim. Dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Haram. Illa rajulun diperkecualikan. Illa rajulun kecuali seorang yang kana yasumu sauman. Seorang yang punya kebiasaan puasa bertepatan dengan hari itu. Falyasumhu maka boleh dia berpuasa karena bertepatan dengan kebiasaan dia puasa. Dia biasa puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis. Ya. Memang seperti itu kebiasaan dia. Bertepatan dengan hari Senin tanggal 29. Ya. Bisa jadi besok tanggal 30, tanggal 1 Ramadan bisa jadi. Ya. Labas dia berpuasa tanggal 29 karena memang bertepatan dengan apa? kebiasaan dia. Atau biasa puasa Dawud sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ya. Bertepatan dengan tanggal 30. Fal yasumhu maka boleh dia berpuasa. Wabillahi taufiq. Dan sekali lagi ini menunjukkan tahrim diharamkan. Hada huwa rajih. Ya. Karena pada asalnya larangan itu apa? litahrim. apalagi di sini ada perkecualian illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kedua yang juga menunjukkan tidak bolehnya berpuasa pada hari syak. Ya. Nah, hadis-hadis ini semuanya ada dalam bulughil maram, bisa dilihat dalam kitab bulughil maram. Wa an Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu. Ya. Ammar bin Yasir sahabat yang ma'ruf termasuk as-sabiqun al-awwalun dan beliau termasuk sahabat yang diuji oleh Allah dengan ujian fasobaru dan mereka-mereka sabar dan beliau ini termasuk orang-orang yang dijamin sorga insya Allah termasuk dijamin jannah dengan takyin yaitu ketika keluarga Yasir disiksa oleh orang-orang musyrikin di Mekah ketika itu <clears throat> disiksa nah sampai dibunuhlah bapaknya Ammar yaitu Yasir dibunuh pula Sumayyah ditusuk dengan tombak bagian bawah perutnya sampai keluar isi perutnya sehingga mencapai syahadah meninggal dalam keadaan syahid dalam keadaan sempit seperti itu dalam keadaan disiksa seperti itu Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam melewati mereka melewati keluarga Yasir Ammar ibunya Sumaya dan bapaknya Yasir sedang dalam keadaan disiksa apa kata Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan kepada mereka keluarga Yasir sabran ala yasir fa inna maw'idakumul jannah kata Nabi alaihi salatu wasallam sabran ala yasir sabar wahai keluarga yasir fa inna maw'idakumul jannah karena sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah jannah surga demikian Nabi alaihi salatu wasallam menjanjikan Ya. Dan seorang ketika memiliki keimanan, seorang memiliki keyakinan, ya, membantu dia untuk menghadapi ujian-ujian Allah Jalla wa'ala. Karena memiliki iman, memiliki keyakinan, memiliki harapan yang besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Ya. Sampai meninggallah Yasir dan juga Sumayyah. Adapun Ammar dipaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung kekufuran Terpaksa sekali beliau mengucapkan. Tapi hatinya tetap berada dalam keimanan. Ya. Dan yang seperti itu ya, tidak menjadikan beliau keluar dari daerah Islam. Sampai kemudian beliau hijrah bersama Nabi Ali Shallallahu Wasallam dan beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Ali Shallallahu Wasallam termasuk diantaranya hadis ini. Hadis yang menjelaskan tentang hukum eh, afan ini hadis uh, eh, maukuf ya maukuf dari Ammar ya, Amar bin Yasir. Maukuf. Ucapan Amar bin Yasir. Amar bin Yasir radhiyallahu taala mengatakan man somal yawmal ladhi yushakku fi faqad asa abal Qasim sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kata Ammar bin Yasir, "Man shomal yaum, barang siapa yang berpuasa pada hari alladzi yushakku fihi yang diragukan hari itu yaitu tanggal 30 tadi yaumus salasin faqad asa abul qasim sungguh dia telah bermaksiat kepada abul qasim abul qasim yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis ini menunjukkan diharamkannya siam pada hari syak yaumus syak karena dihukumi oleh Ammar bin Yasir sebagai maksiat Rasul. maksiat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dan hadis ini meskipun maukuf, meskipun maukuf yakni dari ucapan siapa? Ammar bin Yasir, tetapi wallahu a'lam bissawab lahu hukmur rafa'. Memiliki hukum marfu'. Lahu hukmu rafa'. Karena tidak mungkin ya Ammar ibn Yasir memberikan sebuah hukum sebagai kemaksiatan kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam, ya, kecuali ya, sumbernya adalah Nabi Ali salatu wassalam. Kecuali sumbernya adalah Nabi Ali salatu wassalam. Al-khulasah kesimpulannya, Maasirul muslimin rahiman rahimakumullah, ini adalah nas yang sorih, nas yang tegas bahwasanya tanggal 30 ya Sya'ban la yusamu fi tidak dijadikan sebagai apa namanya waktu untuk berpuasa. Nah, wabillahi taufiq. Tidak boleh seorang kemudian berpuasa ihtiyaton ya dia berhati-hati jangan-jangan tanggal 1 Ramadan. Ya. Kecuali tadi kecuali kalau memang bertepatan dengan hari yang biasa dia berpuasa. Wallahu taala a'lamu bis <clears throat> <clears throat> Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Ya, barangkali ini eh, bagian pertama yang bisa kita sampaikan terkait dengan apa namanya? Eh, ahkamus siam ya. Dan apa yang kita sebutkan ini eh, apa namanya? sesuatu yang eh, ringkas. Nah, ya. Untuk kita kemudian berusaha menggali kembali ya, membaca tulisan-tulisan para ulama dan asatidah yang menjelaskan masalah ahkamus siam dan juga mendengarkan asritah mendengarkan kaset-kaset ya e, taklim muhadarah yang membahas masalah ini ya. dan sya'nu ahli sunnati wal jamaah Ahlus sunnah wal jamaah selalu berusaha untuk ya, mengiringi amalannya dengan ilmu agar amalannya ini <clears throat> sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Agar amalannya ini sesuai dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti telah kita sebutkan tadi ucapan para ulama al ilmu qabla al qawli wal amal. Al ilmu qabla al qawli wal amal Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Dan karena ini pula wallahu a'lam bishawab doa di waktu pagi yang sering dibaca oleh Nabi alaihi Salam ya, diawali dengan permohonan kepada Allah untuk me mendapatkan ilmu. Adalah Nabi alaihi Salam ya, setiap pagi beliau berdoa kepada Allah Jalla wa ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala ini doa Nabi alaihi salatu wassalam Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ya Allah aku mohon kepadamu ilman nafi'a ilmu yang bermanfaat wa rizqan tayyiba dan rezeki yang tayyib yang baik wa amalan mutaqabbala dan amalan yang diterima tiga hal ini diminta oleh Nabi alaihi salatu wassalam setiap sobah, setiap pagi. Dan kalau kita renungkan, tidak ada yang keempat dari tiga hal yang disebutkan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Ketika seorang mendapatkan tiga ini, dia akan menjadi seorang yang muflih, yang beruntung. Yang pertama adalah mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Al ilmu naw'an. Ilmu ada dua macam. Ilmu yang bermanfaat, nafi. Dan ilmu yang tidak bermanfaat. Dan yang kita minta kepada Allah Jalla wa'ala adalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna saluka ilman nafi'ah. Kemudian yang kedua adalah rizki. Minta kepada Allah rizki. Warizkan tayyiba. Rezeki yang tayyib. Dan yang ketiga, wa amalan mutakabbala dan amalan yang diterima oleh Allah Jalla wa Termasuk siam yang kita lakukan. Salah satu amalan yang kita lakukan di Ramadan. Seorang berpuasa di bulan Ramadan bukan hanya sekedar melakukan puasa, namun berharap puasanya itu, amalannya itu diterima oleh Allah. Wa amalan mutakabbala. Dan aku mohon kepadamu ya Allah amalan saya diterima, salat saya diterima, siam saya diterima. Ya. Ibadah-ibadah yang lain juga diterima. Ya. Datangnya saya ke masjid, ya. melangkahkan kaki untuk sholat jamaah juga diterima. Ya. wabilah itu, Dan para ulama mengatakan dari tiga permintaan ini badaan nabiyyu alaihi salatu wasalam bil ilmi. Nabi alaihi salatu wasalam mengawalinya dengan ilmu. Karena dengan ilmu itu biidnillah Azza wa Jal. Seorang akan bisa membedakan mana pekerjaan yang halal, mana pekerjaan yang haram. Mana yang riba dan mana yang bukan riba. Ya. Mengerti mana jual beli yang sah dan mana jual beli yang tidak sah. Mana perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan dan mana yang boleh dilakukan. Ya. Dengan ilmu ya, mengantarkan seseorang untuk mendapatkan rizki yang toyib kadzalikal amal, demikian amal. Seorang akan diterima amalannya biidznillah azza wajal ya. Ketika seorang memiliki ilmu sehingga seorang mengerti, oh ini rukun yang harus saya lakukan. Ini kewajiban yang tidak boleh saya tinggalkan. Ini sunnah-sunnah yang kalau saya lakukan akan semakin sempurna ibadah saya. Sebuah pelajaran besar ya, terjadi pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam babi al-jahal dengan sebab jahil tidak diterima amalan itu. Seorang sahabat karena belum tahu mungkin karena tinggalnya yang jauh di lingkungan Badui atau mungkin baru masuk Islam. Sholat di masjid. Ketika itu Nabi Ali Shallallahu Wasallam duduk di masjid. Sholat begitu selesai sholat Nabi Ali Shallallahu salam ketika dihampiri orang ini Nabi mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ya fulan, kembalilah engkau ulangi salatmu. Kamu belum salat. Nabi mengatakan belum salat. Padahal sudah selesai salat. Maka dia kembali lagi, fasallah, salat lagi yang kedua kalinya. Begitu selesai salat, datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi mengatakan irji' fasalli, kembali engkau salatlah fa innaka lam tusalli. Karena engkau belum salat. Diulangi lagi salatnya. Sampai tiga kali. Ketika Nabi tetap saja memerintahkan orang ini untuk mengulangi sholatnya, berarti tidak sah sholatnya ini. Tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Ghairu makbul. Sahabat ini pun bertanya, Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairu hadha. Ya Rasulullah, saya tidak bisa yang lebih baik dari ini. Kemudian Nabi mengajarkan tentang bagaimana seorang sholat. Ya, ternyata ada rukun yang tidak dia lakukan. Di antaranya ninah dia tidak tumak ninah di dalam sholatnya. Maka sangat-sangat mungkin ketika seorang jahil tidak memiliki ilmu, ya, puasanya tidak sah, sholatnya tidak sah, ibadahnya tidak sah, yakni tidak diterima. Sehingga masyarakat muslimin rahiman rahimakumullah sekali lagi pentingnya kita untuk membekali diri kita dengan ilmu dalam setiap amalan yang akan kita lakukan. Dan di dalam doa ini Ya, di dalam doa ini Nabi alaihi wasallam mengawali dengan ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan pada sesi yang pertama ini semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. <clears throat> alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.